والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله kemudian disebutkan bahasanya martabat atau tingkatan-tingkatan di dalam din ada tiga yaitu Islam, iman dan ihsan maka kemudian muallif rahimahullah taala akan merinci ya, masing-masing ya, masing -masing dari tingkatan-tingkatan agama tersebut menjadi ya, beberapa rukun ya masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya maka muallif rahimahullahu taala akan menjabarkan hal tersebut dan akan merinci masing-masing tingkatan akan dirinci rukun-rukunnya maka tingkatan yang pertama farkanul islami khamsatun rukun-rukun dari tingkatan din yang pertama yaitu al-Islam ada lima rukunnya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa saum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Rukun dari Islam tingkatan agama yang pertama ada lima yaitu syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadat bahwa yang tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syahadah bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua adalah wa iqamus shalah menegakkan salat, wa itauz zakah menunaikan zakat, wa shaum ramadan puasa atau siam atau saum ramadan dan haji ke Baitullah ya, ke Ka'bah. Ar-rukun atau arkan jamak dari rukun ya. Farkanul Islam arkan adalah jamak dari ruknun. Wa rukun huwal janibul aqwa minal fil bina. Dan dalam bahasa Arab makna dari ar-rukun adalah al-janib al-aqwa fil bina. Bagian yang paling kuat dari sebuah bangunan, ya. Bang, bagian yang paling kuat dari sebuah bangunan yang bagian tersebutlah yang menopang bangunan tersebut. Yang tidak bisa sebuah bangunan berdiri kecuali dengan adanya rukun. Ya, ada bagian yang menopangnya. Ya. Pondasinya, ya. Kalau kita istilahkan adalah pondasinya. Maka farkanul Islam maknanya adalah qawaiduhullati yambani 'alaiha. Makna dari rukun-rukun Islam adalah qawaid ya, kaidah-kaidahnya ya, dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya yang mana amalan-amalan Islam yang lainnya dibangun di atas rukun tersebut. Dan tidak tidaklah bisa Islam berdiri kecuali dengan adanya rukun-rukun tersebut. Ini makna dari arkan. Qauluhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu farkanul islami khamsatun. Perkataan muallif farkanul islam maka rukun Islam ada lima. Dalilu dzalika hadithu Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda bunyal islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima hal lima rukun syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yaitu syahadat bahwasanya tidak ada ilah tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah adalah utusan Allah wa iqamis salati dan menegakkan salat wa itaiz zakati dan menunaikan zakat wa shaumi ramadan dan puasa ramadan wa haji baitillahil haram dan berhaji ke rumah Allah ke Baitullah yaitu Ka'bah. di sini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Qauluhu syahadati an la ilaha illallah atau qauluhu syahadatu alla ilaha illallah. Ucapan muallif syahadat alla ilaha illallah syahadah di dalam bahasa Arab ya, bermakna dua bisa bermakna i'lam atau ikhbar ya, atau juga bisa bermakna hudur. Ini makna syahadah di dalam bahasa Arab. Maknanya lugatan. Al-i'lam atau al-ikhbar dan al-hudur. Misalnya makna yang pertama yaitu al-alam atau ikhbar misalnya ketika ada seorang yang mengatakan asyhadu anna fulanan fa'ala kada. Asyhadu anna fulanan fa'ala kada. Ini contoh jumlah di dalam bahasa Arab ya. Saya bersyahadah bahasanya si fulan melakukan demikian. Ya, dalam jumlah yang seperti ini makna syahadah ya adalah i'lam memberitahukan saya memberitahukan ya mengkhabarkan bahasanya si fulan melakukan demikian dan demikian ya ini makna syahadah di dalam jumlah yang seperti ini susunannya atau misalnya dalam kalimat yang lain, makna yang kedua, yaitu bermakna hudur, menghadiri sesuatu. Syahadah juga bisa bermakna al-hudur, hadir, ya, menghadiri sesuatu. Misalnya dalam jumlah Kana yashadu as-subha jama'atan. Misalnya, ya. Kana yashadu as-subha jama'atan. Ya. Dia menghadiri sholat subuh secara berjamaah misalnya. Maka syahadah di sini di dalam jumlah yang seperti ini susunannya bermakna al-hudur, menghadiri sesuatu. Ya. Atau ikut dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam kitab-kitab tarojim, dalam kitab-kitab sirah ya, atau kitab-kitab tarikh Seringkali disebutkan misalnya seorang salaf atau seorang sahabat yang dia ikut dalam perang Badar misalnya, maka dikatakan wakana syahida Badron misalnya. Dan sahabat ini dahulu menghadiri perang Badar. Itu disebutkan dengan kalimat syahida. Ya, syahida Badron. maksudnya adalah ai hadara. Menghadiri perang Badar dan mengikutinya. Ini makna asyhadah di dalam bahasa Arab, ya, di dalam lughah. Bermakna i'lam atau ikhbar dan bermakna al-hudur. Adapun dalam istilah syar'i maka makna syahadah adalah iqrarul mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah. Iqrarul mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة مع ما تقتضيه الشهادتان Syahadah di dalam istilah syariat bermakna iqrar pengakuan. Pengakuan dari seorang mukallaf terhadap dirinya sendiri ya, mengakui ya, di dalam dirinya sendiri lillahi bil wahdaniyah mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala wali nabihi bir risalah dan mengakui benarnya risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga mengakui hal-hal yang merupakan konsekuensi dari pengakuannya tersebut. Pengakuan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, zat yang berhak diibadai satu-satunya dan pengakuannya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini memunculkan beberapa konsekuensi dan syahadat pada seorang hamba tidaklah sempurna sampai dia juga mengakui konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pengakuannya tersebut. Ini makna asyhadah di dalam syariat. Di dalam istilah syariat. Faqauluhu syahadatu an la ilaha illallah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ruknun wahidun ruknun wahidun. Bahasanya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah adalah satu rukun. Ya, ruknun wahidun wa innama kanata ruknan wahidan ma'a annahuma min syiqqaini li'anna al-ibadat tambani ala tahqiqihima ma'an dan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini dijadikan satu rukun walaupun terdiri dari dua penggalan ya ma'annahuma min syiqqaini bersamaan bahwasanya keduanya itu ada dua penggalan, ada dua jumlah, ada dua kalimat. Kenapa dijadikan satu rukun? annal ibadat tambani ala tahqiqihima ma'an. Karena seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas terrealisasinya kedua jumlah tersebut. Terrealisasinya kedua penggalan kalimat tersebut. Penggalan yang pertama Allah ilaha illallah dan penggalan yang kedua anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh ibadat ya, seluruh jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas dua penggalan kalimat tersebut. Fala tuqbal al-ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Wa huwa ma tadammanahu syahadatu an la ilaha illallah maka tidaklah diterima ibadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang merupakan kandungan dari syahadat penggalan yang pertama yaitu Allah ilaha illallah. Penggalan yang pertama ini mengandung makna ikhlas lillahi azza wajal di dalam beribadah. واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ما تضمنه شهادة أن محمد رسول الله dan juga seluruh jenis ibadah itu dibangun ya dan tidaklah ibadah itu diterima kecuali dengan adanya ittiba'ur rasul dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam tata cara ibadah tersebut ya Naam, yang itu merupakan konsekuensi dan makna yang terkandung dari penggalan syahadat yang kedua. Itu kalimat yang kedua. Anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Sehingga ini juga disebut dengan syartai qabulil ibadah. Ya. Dua rukun ibadah ini juga sering disebut dengan dua syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas dan mutaba'ah yang terkandung di dalam syahad syahadatain dua kalimat syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala padalilu syahadati qauluhu taala dan dalil tentang syahadah Ya, kemudian mualif akan mulai merinci dalil-dalil dari masing-masing rukun Islam. Dimulai dengan dalil rukun yang pertama, yaitu dalil syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Maka dalil dari asyahadah adalah firman Allah Ta'ala ini dalil dari syahadat penggalan yang pertama, kalimat yang pertama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah telah mempersaksikan bersaksi bahasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia wal malaikatu wa ulul ilmi begitu juga para malaikat dan para ahlul ilm orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan yang demikian ini mempersaksikan tentang keesaan Allah dan mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia. Qaiman bil qisti dan juga bersaksi bahwasanya Allah adalah zat yang maha adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia, zat yang maha perkasa dan maha hakim, maha bijaksana. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu syahidallahu ila akhiril ayah fil ayatil karimati syahadatullahi syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa huwa. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung syahadat ya, ikrar persaksian bahwasanya Allah ya, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala li nafsihi untuk dirinya sendiri Allah mempersaksikan untuk dirinya sendiri bi annahu la ilaha illa huwa yang tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia kecuali Allah tabaraka wa taala wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahli ilmi bidzalika begitu juga di dalam ayat yang mulia ini terdapat persaksian dari para malaikat ya, para malaikat dan persaksian dari para ahlul ilmi persaksian dari orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang syariatnya ya, semua golongan ahlul ilmi semua golongan orang-orang yang berilmu masuk ke dalam lafat ini ya, wa, ahl, wa ulul ilmi masuk ke dalam lafat ini seluruhnya ya, baik dari kalangan para nabi dan rasul dan tingkatan ahlul ilmi yang paling terendah masuk ke dalam makna atau cakupan lafaz ulul ilmi. Wa syahadatu ahlul ilmi bidzalika dan juga terdapat persaksian dari para ahlul ilmi tentang hal tersebut yaitu Allah ilaha illallah wa annahu ta'ala qaimun bil qisti ay bil adl begitu juga persaksian bahasanya Allah Subhanahu wa taala qaimun bil qisti ay bil adl menegakkan keadilan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil Thumma qarrara dhalika biqaulihi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu kembali di dalam firman-Nya yang berikutnya, ya. Kelanjutan ayat tersebut, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada, sekali lagi diulang, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Dia, zat yang maha perkasa dan maha hakim, maha bijaksana. Wa fi al ayati manqabatun 'azimatun li ahli ilmi. Dan di dalam ayat ini terdapat manqabah, ya, terdapat keutamaan dan kemuliaan yang besar, yang agung bagi para ahlul ilmi. Manqabah ya, mufradnya, jamaknya manaqib. Jadi kalau kita ya, menjumpai ada kitab-kitab yang berjudul manaqib, manaqib, manaqib syafi'i misalnya, atau manaqib al-imam Ahmad, maka itu berisi manqabah-manqabah imam tersebut. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Maka di dalam ayat ini juga terdapat manqabatun azimatun li ahli ilmi. Terdapat keutamaan yang agung bagi para ahlul ilmi. Haitsu akhbara annahu annahum syuhada ma'ahu wa ma'allah wa ma'al malaikati wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'ati. Dari mana kita mengetahui bahasanya ayat ini juga mengandung dan menyebutkan keutamaan yang besar bagi para pembawa ilmu, bagi para ahlul ilm, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka para ahlul ilm juga menjadi syahid, menjadi orang-orang yang bersaksi bersamanya ma'ahu ai ma'allah wa ma'al malaikati. Bersamanya, bersama Allah dan bersama para malaikat, mereka menjadi saksi bahwasanya Allah ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syariati. Dan yang dimaksud dengan ulul ilmi di dalam ayat ini adalah ai ulul ilmi syar'i. Orang-orang yang berilmu ilmu syariat memiliki ilmu syariat wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhu al-kiram dan masuk ke dalam lafaz ini yaitu lafaz ulul ilmi ini golongan yang pertama kali masuk ke dalam lafaz ini adalah para rasul para rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin dan syahadat ini yaitu syahadat Allah ilaha illallah adalah persaksian syahadat yang paling besar, yang paling agung. Li'idhami syahid wal mashhud bihi. Karena agungnya yang bersaksi, yang bersyahadah, dan agungnya perkara yang dipersaksikan. Perkara yang dipersaksikan. Fasyahid huwallah wa malaikatuhu wa ulul ilmi maka pihak yang bersaksi, pihak yang bersyahadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat dan kemudian para pembawa ilmu, para ulama, para ahlul ilmi. Ini yang menunjukkan bahwasanya syahadah yang di dalam ayat ini disebutkan dalam ayat ini adalah syahadah yang paling agung, yang paling mulia. Karena pihak-pihak yang yang bersaksi, yang bersyahadah adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikatnya dan kemudian para ahlul ilmi, para ulama. Wal masyhud bihi tauhidullah fi uluhiyatihi. Kemudian perkara yang dipersaksikan juga merupakan perkara yang agung, perkara yang termulia, yaitu persaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi tauhidullah fi uluhiyatihi mempersaksikan tentang tauhidullah di dalam uluhiyahnya bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi wa taqriru dzalika fi qawlihi la ilaha illa huwal azizul hakim dan penegasan akan hal itu disebutkan dalam akhir ayat La ilaha illa huwal azizul hakim. baik Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ma'naha. Wa ma'naha ay ma'na syahadah La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesuatu yang berhak tidak ada sesuatu yang diibadai secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafian. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Penggalan kalimat la ilaha mengandung penafian. Ya. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali Allah illallahu musbitan. Kemudian penggalan yang kedua illallahu musbitan merupakan penggalan kalimat yang fungsinya untuk menetapkan dan menegaskan al ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan kama annahu la syarika lahu fi mulki sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam kerajaannya dan di dalam kekuasaannya. Taib kita akhiri mungkin. InsyaAllah syarahnya kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin